بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه كرروا شمائل النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس حتى تقتصدوا في معاشكم وتجلسوا في بلادكم قال سيدنا العدروس أبو بكر العدني رضي الله عنه مضى العمر في غربة لا طاعة ولا قربة عسى الله يكثر المذكرين ويكبرهم لأنهم يصادمون ظلمة الجهل in ma kabur haluhum ma sadamuha li'annaha syadidah. Ah. Kariru syama'ilin syama'ilan Nabi. Ulang-ulangi membaca syama'ilnya Nabi, sifat-sifatnya Nabi, peranginya Nabi. Huh? Fil majalis di majlis-majlis kamu, moco maulid ngake. Hatta taktas itu sehingga kamu tadi itu bisa ekonomis, bisa kecukupan fi ma'asyikum dalam ma'isyah kamu. Berkat syama'il dari itu. Wata dan kamu tinggal fi biladikum ada di negeri kamu, enggak perlu merantau dah. Cari duit enggak perlu merantau, yang banyak baca sejarahnya Nabi, insya Allah dengan banyak membaca itu kamu akan dicukupi rizkinya kamu. Enggak perlu kemana mana Hah? Dikatakan oleh Sinal Idrus Abu Bakar Al-Adani, "Madal umru fi ghurbah." Umur ini berlalu dalam keadaan asing. Maksudnya la ta'ah wa la gurbah. Enggak ada taat, enggak ada gurbah. Oh, purip gini ini. Ya. Tuwek tuas katanya. Tambah umur tapi tuas, enggak ada tambah paha pahala. Asallahu al mudzakirin. Berharap mudah-mudahan Allah memperbanyak orang-orang yang menasihati wa yukabbirhum dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang terhormat di hadapan manusia. Orang-orang yang besar di hadapan manusia. Hai yaj'alhum kubara atau yaj'alhum udhama fi uyunin nas. Kenapa? Kalau muzakir, guru, tokoh, ulama ndak kuat halnya. Padahal mereka itu pendobrak kebatilan pendobrak daripada kebodohan kalah nanti. Li'annahum musadimun matal jahal karena mereka para ulama itu adalah yang mendobrak kegelapan ke kebodohan. In makabur haluhum kalau enggak besar halnya mereka, enggak kuat mereka. Masadamuha mereka tidak mungkin akan mendobrak dul matal jahal. Li'annaha syadida karena dul matul jahal itu keras. Jadi butuh tenaga yang kuat lah kalau sudah takban, maisahnya takban, anaknya sembilan, kecil-kecil semuanya, biayanya tinggi, kemudian takban, waduh bisa jual beli hukum nanti toko model begini nih. Karena itu, inti banyak-banyak baca Syama'ilun Nabi. Itu insya Allah maisahnya kamu akan tercukupi. Dan yang kedua, juga kamu itu punya mental yang kuat. Kenapa? Melihat bagaimana dakwahnya Rasulullah tadi itu. Hmm? Walaupun perutnya lapar, walaupun itu, walaupun ini, akhirnya kuat kamu dari itu. Lah itu butuh kekuatan untuk mendobrak kebodohan ini, kemaksiatan, kebodohan semuanya butuh kekuatan. Lah kekuatan ini harus ada pada dai dai Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau dainya kuat, kelas lemes nantinya. Diundang sama penyanyi juga mau dia. Setelah khutbah nyanyi, setelah nyanyi khutbah. Kalau perlu setelah joget nyanyi ber, baru berdakwah. Kenapa? Fulus. Ini berarti makabur halu. Halnya dia gak kuat. Hmm. Nah, cuma ini semuanya kenapa dihubungkan dengan sama ilun Nabi, dengan sama ilnya Rasulullah? Nah, supaya orang tadi itu tidak hanya mengandalkan materi, tapi juga mengandalkan moral dalam berdakwah tadi itu. Lah kalau hanya sekedar fulus aja, itu yang dai-dai yang jual beli ayat Al-Qur'an itu juga duitnya banyak. Tapi haluh makabur, keadaannya batinnya dia nggak besar, nggak kuat. Lemah juga dia. Hah? karena itu Syama'ilun Nabi ini mendukung untuk manusia tadi mempunyai mental yang kuat. Baca satu lagi. وقال رضي الله عنه اعتنوا بأهلكم وعلموهم يمتعكم الله وترزقوا في بلادكم قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك فما سبب الغربة إلا جل المبالاة بأوامر الله من تعليم الأهل والأولاد عاقبهم الله بالغربة اعتنوا بأهلكم وعلموهم Perhatikan keluarga kamu, ajari mereka. Yumatiakumullah, kamu akan jadikan bahagia oleh Allah. Wa turzaqu fi biladikum dan kamu akan diberi rezeki di negeri kamu. Tak perlu kemana mana Allah berfirman wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Perintahkan keluarga kamu melaksanakan sholat dan sabar untuk melaksanakannya dengan berjamaah, dengan khusyuk, Aku Allah tidak menginginkan meminta kepada kamu rezeki. Aku Allah yang mem maha memberi rezeki. Tahukah kamu kenapa orang tadi itu bisa seperti asing hidup di negerinya? Enggak ada orang kenal, enggak kenal sama orang hidup dalam keadaan miskin melarat. Itu illa gilul mubalah wa biawamirillah. Karena kurangnya perhatian dengan perintah Allah. Bukan hanya sholatnya, minta limil ahli wal aulad. Ngajari anak enggak pernah. Ngajari keluarga nggak pernah. Akhirnya bahwa agabahumullah bil qurbah. Allah menyiksa dia dengan keasingan tadi itu. Hidup dalam seperti orang yang asing, nggak punya apa-apa, nggak diperhatikan sama orang, nggak ada yang mau hubungan sama dia. Coba kamu lihat, kenapa sih kita ini kok hidup miskin? Karena kamu nggak pernah ngajari anak kamu sholat wudhu. Kamu tidak pernah duduk bersama anak kamu baca Quran, rotib. Kamu gak pernah berjamaah dengan anak kamu. Taban hidupnya. Keluarga kamu juga demikian, gak pernah kamu bersama. Hidupnya akhirnya susah. Kita masih ingat orang-orang tua dulu itu ba'dal maghrib gak keluar dari rumah, anak-anaknya semuanya duduk bersama. Baca Quran bersama, roti bersama, zikir bersama. Amla. Masih ingat kita orang dulu itu sholatnya berjamaah bersama sama keluarga. Masih ingat. Subhanallah, rezekinya lancar Enggak perlu sampai dia dari itu merantau. Orang itu merantau cari rezeki payah. Di daerahnya dia enggak bisa bekerja, harus jadi khaddam ada di luar. Sampai ke luar negeri, eh ada di sana ternyata jadi pelayan. Kenapa? Karena enggak pernah perhatian sama keluarga dan anak untuk ibadah kepada Allah. Nah, coba koreksi diri masing. Pernah enggak kita dudukkan anak kita kita tanya sifat Allah 20? Kita ajari hadis kita ajari Al-Qur'an? Enggak. Kelas. Enggak ada perhatian sama sekali. Taban jadinya hidupnya sengsara jadinya. Karena itu harus uh, kita kembali kepada tariqah orang-orang yang dulu uh, mengatur bagaimana bersama keluarga untuk ibadah, ngajari anak-anak itu akan melancarkan rizki nantinya dan akan menjadikan rizki kamu nggak jauh daripada kamu dekat dengan kamu, nggak perlu sampai berpisah daripada anak, nggak perlu sampai berpisah daripada keluarga wallahu alam